Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang apabila diberi dia selalu bersyukur, apabila diuji dia selalu bersabar, dan apabila jatuh di dalam kesalahan dia selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiga hal ini adalah lambang kebahagiaan di kehidupan seorang muslim dan muslimah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Insyaallah taala kita akan mengkaji tafsir sebuah surah dari surah-surah pendek yang disebut dengan nama Kisar Al-Mufassal. Surah pendek dari Al-Mufassal. Al-Mufassal itu istilah. Artinya dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ya kalau disebut surah-surah Al-Mufassal itu artinya dari surah apa? Surah Qaf sampai surah An-Nas. Surah Qaf itu sampai ke surah Wal Mursalat itu disebut Tiwalul Mufassal. Mufassal yang panjang. Kalau dari surah Amma Yatasahalun An-Naba sampai surah Wal Idha Yagsha itu disebut wasatul mufassal atau Wasatul mufassal mufassal yang pertengahan yang sedang nah, dari surah ad-duha sampai surah an-nas itu disebut dengan nama kisar mufassal mufassal yang pendek mufassal yang apa yang pendek dan ini al-mufassal ini sepertujuh dari Al-Quran sepertujuh dari apa dari Al-Quran nah para ulama menyebutkan bahwa para sahabat itu mereka kalau ingin menghatamkan Al-Quran menjadi tujuh kali menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari maka mereka bagi Al-Quran itu menjadi tujuh. Jadi kalau mau khatam dalam tujuh hari, maka Al-Qurannya dibagi tujuh. Sepertujuh yang pertama dari surah Al-Fatihah sampai surah At-Taubah. Sepertujuh yang kedua dari surah Yunus sampai surah An-Nahl. Sepertujuh yang ketiga dari surah Al-Isra sampai surah Al-Furqan. seperti yang keempat dari surah Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. seperti yang kelima dari surah As-Saffat sampai surah apa? Uh, Al-Hujurat atau ini lewat ya. seperti yang pertama dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa yang pertama. Yang kedua dari surah Al-Maidah sampai surah Yunus atau sampai surah At-Taubah. Seperti yang ketiga dari surah Yunus sampai surah apa tadi? An-Nahl. Seperti yang keempat dari surah Al-Isra sampai surah Al-Furqan. Seperti yang kelima dari surah Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Seperti yang keenam dari surah As-Saffat sampai surah Al-Hujurat. Seperti yang ketujuh yang terakhir inilah dari surah Qaf sampai surah apa? Hah? Sampai surah An-Nas. Ada yang bisa ingat pembagian menjadi tujuh? Baru saya sebutkan seperti seperti itu. Nah, coba siapa yang bisa ingat? Saya sudah sebut dua kali ya. Harus nyantum sudah hafal. Hah? Yang ingat saya kasih hadiah. Kalau tidak, antum yang kasih hadiah saya. Saya denda. Nah, baik. Kalau ingin mudah mengingatnya, ada kaidahnya. Nah, itu pentingnya orang belajar. Diberi kaidah-kaidah supaya gampang menghafal ilmu. Kaidahnya apa? Fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Fa mim ya ba shin waw qaf. Fami bisyaukin. Artinya mulutku selalu rindu membaca Al-Qur'an. Fa Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, Ya Yunus, Ba Bani Israel. Surah Isra nama lainnya surah Bani Israel. Shin surah Syuara, Waw surah As-Saffat. As-Saffat kan waw awalnya wasafati saffa, fazajirati zajara, ya kan? Jadi waw. Terus yang ketujuh surah apa? Surah Qaf. Baik. Jadi kaidahnya apa tadi? Fami bisyaukin. Coba tuh sebut supaya Fami bisyaukin. Fa mim ya fami ba shin waw qaf bi syauqin. Nah, bi syauqin. Jadi mudah menghafalnya kan? Baik. Syura al-mufassal ini ini yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak dibaca oleh Nabi. Jadi ada keistimewaan-keistimewaannya tersendiri. Ya, kalau misalnya di sholat subuh beliau baca dari mufassal yang panjang. Di sholat maghrib beliau membaca dari kisar mufassal, kisar yang pendek. Nah, di sholat isya beliau baca yang pertengahan. Kalau dia baca dari surah yang lain, ayatnya dia ukur dengan ini tadi. Yang pendek, pertengahan, dan panjang. Jelas ya? Nah, kalau dia musafir, musafir itu bacanya yang pendek saja. Walaupun di sholat subuh dia bacanya pendek. Kalau dia musafir. Kisar. Jelas ya? Sebab musafir itu mereka mengkasar sholat dan sebagainya. Ya, jadi tidak cocok ya kalau dia musafir. Lalu imamnya membaca surah Al-Baqarah. Nah, itu tidak sejalan dengan makna safar. Karena safar itu diberikan keringanan, boleh mengkasar. Ya, boleh mengkasar. Jadi kalau dia memperpanjang bacaan, ah, ini tidak semakna dengan keringanan yang diberikan oleh syariat. Baik. Jadi surah yang kita akan baca itu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اطلاق الآيات در سورة الزلزلة zalzalah إيه. سورة مسلم muslim dan muslimah itu ada kewajiban di dalam memahami surah-surah Al-Quran. Ya, jadi kalau ada yang bertanya pada surah Al-Quran itu, pada Al-Quranul Karim, apa yang fardu ain atas kita? Jawabannya yang fardu ain untuk kita pelajari, kita baca dengan benar adalah apa yang dibaca untuk sholat. Itu fardu ain. Jelas ya? Jadi misalnya baca surah Al-Fatihah. Itu fardu ain dia pelajari. Cara baca surah Al-Fatihah, tafsirnya. Ya, dia harus pelajari. Kalau dia tidak pelajari, dihitung berdosa. Dihitung apa? Berdosa. Nah, kalau dia belajar kesor mufassal semua ya, maka ini sudah bekal cukup namanya. Kewajibannya sudah terangkat. Kewajibannya sudah apa? Sudah terangkat. Baik. Nah itu seorang harus tahu kewajibannya apa. Masa tiap hari kita sholat, baca surah Al-Fatihah, terus kita tidak paham apa makna surah Al-Fatihah. Hah? Apa kandungan ayat-ayatnya? Nah, ini kan harus dipelajari. Nah, demikian pula di mufassal ini itu harus ada dari surah-surah yang kita hafal. Baik. Jadi pada surah yang agung ini ini mengingatkan kepada kita tentang kejadian di akhir zaman. Kejadian di hari kiamat. Dan banyak dari surah-surah yang mengingatkan tentang hal ini. Tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Dan hari kiamat itu disebut dengan banyak bahasa di dalam Al-Quran. Yang menunjukkan kedahsyatannya, kengeriannya, huru haranya, praharanya. Dan berbagai kengerian di dalamnya. Disebut dengan nama Al-Qari'ah. Artinya yang betul-betul membuat orang itu sangat takut. Disebut nama Al-Haqqah karena dia pasti terjadi. Disebut nama Al-Kiamat karena itu hari kebangkitan manusia. Disebut Al-Hashr. Manusia semua dikumpulkan. Disebut At-Tanad karena di hari itu orang-orang saling memanggil, memohon pertolongan. Iya. Makanya disebut dengan nama At-Tanad. Disebut dengan nama At-Tammatul Kubra. Ya. Suatu musibah yang sangat dahsyat. Karena itu musibah di atas musibah kejadian di hari kiamat itu. Nah, ini surah Az-Zalzalah di antara bentuk bagaimana diceritakannya tentang hari kiamat. Ini bagi seorang muslim dan muslimah menjadi kaidah besar dalam hidupnya. Jadi kalau terjadi dari gempa, dari kegoncangan, tertanam di dalam dirinya bahwa hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Iya. Maka kejadian-kejadian ini akan membuat dia lebih takut kepada Allah dan membantu dia ingat pada hari kiamat. Sehingga itu semuanya menjadi motivasi membawanya untuk beramal lebih baik, berbuat yang lebih indah. Dan lebih sempurna di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Iya. Kita lihat di ayat yang pertama, zul zilatil ardu zilzala. Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. azalzala itu artinya digerakkan dengan gerakan yang sangat dahsyat. Ya. Itu subhanallah ya bahasa zalzala. Itu bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an digerakkan. Iya. Dengan segoncang-goncangnya. Jadi bahasanya itu digerakkan. Ada yang memerintahnya, ada yang menyebabkannya seperti itu. Nah seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman, wah itu cuma fenomena alam, pergeseran lempengan-lempengan bumi, Hah? Kita tidak menyalahkan ya. Seorang itu menerangkan suatu sebab. Ini misalnya hah, meja ini kan ada paku ya mengikat. Pakunya ini pakai sikrup, nanti pakai obeng atau pakai palu baru dia turun. Kan begitu. Kenapa bisa tertanam di sini? tertancap dengan kuat karena dipalu. Nah apa-apa, seorang menyebutkan sebab itu nggak ada masalah. Tapi ini semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah. Itu keimanan seorang mukmin. Jelas ya? Itu keimanan namanya. Iya. Karena itu bahasanya digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dan goncangannya itu beraneka ragam. Jadi kalau kita lihat sejarah terjadinya kegoncangan-kegoncangan itu dicatat ya dalam sejarah. Banyak kejadian yang disebut dan memberi pengaruh dahsyat. Memberi pengaruh dahsyat. Saya pernah lihat sebagian tulisan yang dia tulis kejadian-kejadian gempa yang pernah terjadi dari tahun berapa begitu, dari tahun berapa Hijriah hingga di masa kita ini. Dia sebutkan berbagai kejadian. Jelas ya? Dan salah satu tanda hari kiamat Wataktharul zalazil dan gempa-gempa menjadi banyak. Nah, maksudnya di sini gempa menjadi banyak itu apabila merata di mana-mana. Di sini gempa, di sana gempa, di sana gempa, di sana gempa, susul menyusul. Nah, itu tanda hari kiamat sudah dekat. Iya. Tanda hari kiamat sudah dekat. Nah, itu dohirnya ya pada riwayat-riwayat bukan terjadi di satu tempat gempa di sini gempa kemudian dikatakan hari kiamat sudah dekat tidak bukan begitu makna hadis tapi gempa ketika terjadi ini mengingatkan kita akan hari akhirat nah, itu seorang mukmin seperti itu makanya dalam Al-Quran itu disebut berbagai kejadian bukan di masalah gempa saya ya ini semuanya untuk mengingatkan ke hari akhirat zul zulzilatil ardu zilzalah Ketika bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat yang kedua dan bumi mengeluarkan segala bebannya. Segala yang berat padanya. Ke bumi ini menumpahkan semua isinya. Dari mayat-mayat yang ada di dalamnya dari perbendaharaan harta yang ada padanya emas perak semuanya keluar dia tumpahkan keluar nah, ini dibahasakan asqalah berarti mayat-mayat ini hal yang memberatkan beban bagi bumi beban karena jenazah itu jenazah ketika dia sudah diangkat di bahu-bahu orang yang mengusungnya ke kuburan kalau jenazahnya baik, maka jenazah ini berkata segerakan dia. Minta disegerakan. Iya. Kalau jenazahnya jelek, maka Nabi katakan segerakan juga. Karena itu kejelekan yang kalian sedang pikul di atas pundak kalian. Jelas ya? Jadi masuknya jenazah, mayat-mayat ke kuburan, itu beban bagi bumi. Itu beban-beban bumi. Bumi ini makhluk Allah. Dia menanggung dari beban itu. Tapi di hari kiamat bumi akan menumpahkan bebannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha? Ayat yang keempat manusia berkata waktu itu, ada apa dengan bumi ini? Kenapa? Dengan bumi ini. Iya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini kejadian di hari kiamat. Ketika di akhir zaman seperti itu. Manusia pun bertanya dan sebagian ulama berkata ini kejadian setelah mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti ayatnya katanya ada takdim dan takhir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Dan itu biasa dalam uslub bahasa Arab. Kadang inginnya diakhirkan tapi disebut di depan. Jadi asalnya ayat yang keempat dulu. Yawma idin tuhadditu akhbaraha. Di waktu itu bumi bercerita tentang beritanya. Begitu bumi ceritakan tentang beritanya, manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Kenapa dia bercerita? Baik. Jadi ini dua makna ya terkait dengan ayat ini. Jadi manusia bertanya malah. Waqala al-insanu dan berkata al-insan. Al-insan semua jenis manusia. Semua jenis manusia. Kita juga nanti akan andai kata kita ada di situ maka kita pasti akan berucap seperti itu. Ya. Jelas ya? Apakah dengan lisannya, lisanul maqal atau lisanul hal? Dia mempertanyakan tentang hal tersebut. Yoma idin tuhadithu akhbaraha. Di hari itu bumi bercerita tentang berita-beritanya. ya nah, ini wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa bumi ini dari makhluk Allah. Juga bercerita, berkisah. Apa berita-berita yang terjadi? Si fulan pada hari ini di waktu ini ya. Dia sedang duduk di majelis ilmu. Dia berada di masjid besar Imam Muslim ya sedang menghadiri kajian itu semuanya ada bumi akan bercerita si fulan dia sholat di sebelah sana dia sholat di sebelah sana Hah? si fulan berbuat dosa maksiat di hari ini di waktu ini semuanya diceritakan oleh bumi ya bumi akan bercerita dia akan mempersaksikan akan mempersaksikan. Karena itu jangan disangka bahwa seorang itu ketika dia berada di atas muka bumi ini itu tidak ada kaitannya dengan bumi yang dia pijak, tidak ada kaitannya dengan langit yang menuduhinya, tidak ada kaitannya dengan gunung-gunung, tidak ada kaitannya dengan pepohonan, tidak ada kaitannya dengan hewan-hewan. Itu semuanya makhluk-makhluk Allah. Di alam ini kita bukan sendirian makhluk Allah. Ada makhluk Allah banyak, langit, bumi, gunung, pepohonan, hewan-hewan, semuanya makhluk Allah. Jelas ya? Tapi perbuatan manusia itu ada kaitannya dengan makhluk-makhluk dan ciptaan Allah. Bumi memberi persaksian. Iya. Bumi memberi persaksian. Dan bumi ini bisa cinta orang-orang tertentu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalur Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas gunung Uhud bersama beliau ada Abu Bakar Siddiq dan ada apa namanya Umar bin Khattab iya tiba-tiba gunung Uhud bergetar maka Nabi berkata, Usbut Uhud. Tenanglah wahai gunung Uhud. Di atas kamu ini hanyalah seorang Nabi dan seorang Siddiq dan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Maka Uhud menjadi tenang. Perhatikan. Uhud menjadi apa? Menjadi tenang. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatada radhiyallahu anhu berlalu sebuah jenazah maka Nabi berkata mustarihun wa mustarahun minhu jenazah itu ada yang dia beristirahat dan ada yang makhluk beristirahat darinya para sahabat bertanya ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu min siapakah jenazah siapakah orang yang beristirahat dan siapakah yang makhluk beristirahat darinya kata beliau amal abdul mu'min adapun seorang mukmin fayastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah adapun seorang hamba yang beriman dia beristirahat dari keletihan dunia dan dari gangguan dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ini seorang mukmin. Wa ammal fajir, adapun seorang yang fajir, fayashtarihu minhu al wal ibad wal syajar wal dawab. Adapun seorang yang fajir, negeri-negeri beristirahat darinya. Hamba-hamba beristirahat darinya. Pepohonan beristirahat darinya. Bahkan hewan-hewan ternak beristirahat darinya. Jadi antara manusia ada yang seperti itu. Naudzubillah. Saking rusaknya, banyak kerusakan yang dia lakukan. Hewan pun ketika dia meninggal gembira hewan itu beristirahat darinya. Iya. Dan ada sekelompok manusia ketika mereka dibinasakan oleh Allah disebut di dalam Al-Qur'an langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan Allah terangkan di surah Ad-Dukhan Fama bakat alaihi mussama'u wal Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka Tidak pernah menangisi mereka Pemahaman kebalikannya menunjukkan ada sebagian manusia kalau dia meninggal langit dan bumi apa? menangisinya. Nah, ini hamba-hamba yang salih Orang-orang yang berilmu itu itu didoakan oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan di lautan mendoakannya. Untuk orang yang mempelajari ilmu. Karena itu sekali lagi apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini jangan dia berkata, "Oh, ini kan perbuatan saya sendiri." Saya sendiri yang kerja. Ya, akibatnya saya sendiri yang tanggung. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ada kaitannya dengan kita, ada kaitannya dengan orang lain. Dari makhluk seperti kita ada kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Iya. Ya, secara umum apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini bumi akan bersaksi menceritakan berita-berita. Ya. Menceritakan berita-berita tentang hal itu. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullahu taala ada yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu dia hitung langkahnya. Dia melangkah satu, dua, tiga, empat. Ada yang melingkuh langkah kakinya. Ya. Ada yang menghitung jumlah farsah dalam menuntut ilmu. Rihlanya. Ya. Jelas ya? Ada yang menghitungnya. Ini semangat mereka supaya memanfaatkan setiap langkah dan setiap hal yang mereka gunakan di atas muka bumi ini dalam sebuah ketaatan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau imam di masjidnya. Begitu beliau sudah tua, sudah buta matanya, sulit ke masjid, maka beliau minta kepada Nabi supaya datang ke rumahnya Lalu Nabi sholat di sebuah tempat dan Itban menjadikan itu sebagai sholat tetapnya. Sholatnya yang tetap, tempat sholat dia yang tetap. Maka Nabi pun sholat di situ. Lalu Itban menjadikan sebagai tempat sholat beliau yang tetap. Jadi semuanya beliau ingin ada tempat di bumi ini, bumi bersaksi. Bahwa dia biasa melakukan ibadah di mana? Di situ. Dan sebagian ulama yang berkata disunnahkan kalau dia masuk masjid, dia itu punya banyak tempat sholat. Supaya banyak yang mempersaksikan. Iya. Tapi ini bahasa disunnahkan, mungkin perlu dibahas ya. Apakah itu kuat atau tidak. Yang jelas mereka berdalil dengan ayat ini. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Ya secara umum ini semuanya memberi kesadaran kepada kita bahwa di dalam mana-mana di kehidupan ini ada hal-hal yang harus kita cermati, kita detailkan. Kemana kita melangkah, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Iya, apa yang kita kerjakan. Harusnya hari-hari kehidupan ini menempa kita, menggembleng kita, membimbing kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya. yawmaidin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha bahwa Robnya mewahyukan kepadanya memerintahkan kepada bumi untuk hal itu iya baik kemudian di ayat yang ke-6 yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum pada hari itu ini hari itu ini hari kiamat ya yang mendekatkan kepada penafsiran bahwa ini kejadian di hari kiamat. Iya. Yaumai ini yasdurun nas. Hari itu manusia semuanya keluar, berkumpul. Ashtatan, berkelompok-kelompok, beraneka ragam. Untuk apa? Liurau a'malahum. Supaya mereka melihat amalan-amalan mereka sendiri. Baik. Sudah masuk waktu adanya kita dengarkan adan sholat isya dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Asal apa titik Ayo, ayo. <coughs> Baik. Jadi tadi sudah sampai ke ayat yang ke ke enam. Yoma idzi yasdurun nasu ashtatan. Hari itu manusia yasdur. Yasdur itu artinya mereka mulai bertolak dari situ. Muncul dari situ. Itu yasdur namanya. Bisa diartikan manusia keluar dari kuburnya dan bisa diartikan manusia selesai dari hisab selesai dari hisab <clears throat> jadi ketika seorang selesai dibangkitkan dari kuburnya nah itu kelihatan ya dua golongan manusia ada yang dia punya harapan ada yang penuh dengan ketakutan menyaksikan hari hisab. Sama begitu selesai hisab, selesai dihisap amalan, sudah ditimbang, ah, itu kelihatan siapa yang dibagi kitabnya di sebelah kanannya, siapa yang diberi sebelah kirinya, siapa yang penduduk sorga, siapa yang penduduk neraka. Jadi waktu itu seluruh nasu ashtatan. Ashtatan artinya mutafarrikin, Ashtatan artinya mereka berbeda mereka, mereka ragam. Iya. Nah di hari kiamat itu ada dua golongan pada hari kiamat secara umum. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan ini ayat semana dengan ayat di surah Ar-Rum. Ada dua tempat di surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun." فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة Faulaika fil adzabi muhdarun. Dan hari ketiga kebangkitan itu sudah bangkit, mereka pun terpecah-pecah waktu itu. Adapun orang yang beriman dan beramal salih, mereka di dalam taman penuh dengan kebahagiaan di situ. Diberi kenikmatan yang sangat membahagiakan. Adapun siapa yang kafir kepada Allah, mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan hari perjumpaan hari akhirat maka mereka ini selalu hadir di dalam siksaan ini tempat yang pertama di surah Ruh. tempat yang kedua di akhir surah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'akim wajahaka liddinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah yawma ini yassadda'un man kafara fa'alihi kufruh Wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Maka tegakkanlah wajahmu hanya untuk agama yang lurus. Sebelum datang suatu hari yaitu hari kiamat, hari itu tidak ada yang bisa menolaknya. Pada hari itu manusia pun berpisah-pisah. Siapa yang kafir, dia sendiri yang menanggung kekafirannya. Tapi siapa yang beramal salih, itu artinya dia sendiri yang membuat tempat yang lapang untuk dirinya. Nah, ini semana ya dengan ayat ini. Yoma ini yasdurun nasu ashtatan. Hari itu manusia pun keluar berani ragam. Iya. Liurau a'malahum supaya mereka melihat amalan-amalan mereka. Dikatakan liurau supaya mereka apa? melihat. Jadi harus kita ketahui setiap amalan yang kita lakukan itu akan kita lihat. Ya. Akan kita lihat. Jangan ada yang berkata, "Oh, sekarang saya sudah lupa." Amalannya sudah saya tidak ingat lagi. Tidak. Amalan yang baik maupun buruk dia akan lihat. Dia akan lihat. Iya. Pada hari kiamat setiap orang itu menjadi cerdas sekali. Dia tidak akan lupa apa yang dia pernah kerjakan pada hari kiamat. Kemudian dikatakan amalahum, amalan-amalan mereka. Karena yang dia lakukan amalan dia sendiri, bukan amalan orang lain. Apa yang merupakan hisab dia, hitungan dia. Wa al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada kitab yang mencatat amalan diletakkan maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa penuh kesedihan melihat kitabnya mereka berkata kitab apakah ini tidak ada amalan kami yang kecil tidak ada yang besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya dan mereka dapati amalannya itu hadir di depan mereka kemudian Allah tegaskan bahwa Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid abid barang siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah mendolimi seorang hamba pun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi. Nabi meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman di hadits qudsi. Haditsnya panjang. Di antaranya di situ firman Allah ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك fala يلومن إلا نفسه Wahai hamba-hambaku, itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detailnya. Siapa yang mendapati kebaikan, maka itu hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hah? Nah, ini mana amalan mereka. Amalan dia sendiri. Dia yang berbuat, dia yang melakukan. Masa dia limpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain? Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap amalannya. Itu amalan mereka sendiri. Telah diutus kepada kita seorang Rasul menjelaskan segala jalan. Diturunkan kepada sebuah, kita sebuah kitab. Terdapat penjelasan untuk segala perkara. Hah? Jadi ya, kalau kita berbuat baik, kebaikan untuk diri kita. Kita menyimpang, maka itu tanggung jawab kita sendiri. Sudah diterangkan jalan-jalan itu. Setelah itu di akhir ayat di akhir surah ini disebutkan dua ayat. Dan dua ayat ini yang disebut oleh para ulama sebagai dua ayat yang paling muhkam di dalam Al-Qur'an. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, ayat yang paling muhkam di dalam Al-Qur'an ayat yang paling terang, paling tegas kandungannya, paling jelas maknanya dua ayat ini. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yara. Siapa yang beramal seberat darah dari kebaikan dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala darratin syarran yara. Barang siapa yang beramal seberat darah berupa kejelekan, dia juga akan melihatnya. Darah itu itu semut kecil kalau bahasa Arab ya. Semut yang paling kecil itu disebut darah. Iya. Dalam bahasa Arab. Dan itu oleh orang Arab dipakai untuk membahasakan benda yang paling kecilnya. Jadi kalau orang Arab mengatakan kamu berbuat sekecil apapun, nah itu mereka biasanya pakai kata apa? Kata darah. Sebab itu bahasa yang mereka pakai. Ya, untuk membahasakan amalan apapun, baik maupun buruk, sekecil apapun, dia akan melihatnya. Maka ini ayat yang paling muhkam. Ayat yang paling apa? Paling muhkam. Ya, di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang kuda. Kuda itu ada tiga kata Nabi. Ada yang terhitung dosa untuk pemiliknya, ada yang terhitung sitter tameng bagi pemiliknya, ada yang terhitung pahala untuk pemiliknya. Setelah itu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah fal humur, wahai Rasulullah, kalau keledai bagaimana? Itu kan kuda. Kalau keledai gimana? Orang yang menggunakan keledainya dalam kebaikan, apakah juga dapat pahala? Atau digunakan dalam kejelekan, apakah juga dapat dosa? Kata beliau, ma'un zila alaiya fil humri syai'un. Fil humri syai'un. Kata Nabi, tidak diturunkan kepadaku ayat tentang keledai. Sama sekali tidak ada. Illa hadihil ayatu al-faddatul jami'ah. Kecuali ayat yang sangat istimewa ini, yang sangat universal maknanya, mencakup seluruh itu tadi. Lalu beliau bacakan ayatnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin yara." Jadi maksudnya kalau dicerita tentang kuda bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek, sama. Ya. Keledai juga begitu berdasarkan ayat walaupun tidak ada nas khusus tapi ayat itu kaidah umum ayat adalah apa kaidah umum karena itu sesuatu yang kecil jangan diremehkan kebaikan maupun dosa kebaikan misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an atau la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq biwajhin talq bisa ya dua bacaan jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian meremehkan sesuatu dari kebaikan walaupun dalam bentuk berjumpa saudaranya dengan wajah yang cerah Hah? ya dia mukanya tidak bisa senyum tapi karena dia tahu pahalanya senyum kepada saudara, dia berusaha untuk senyum. Jelas ya? Kalau dia sudah senyum tetap seram, nah itu mau diapakan lagi? Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Tapi dia sudah berusaha kan begitu. Ya. Jangan dia remehkan walaupun berjumpa saudaranya dengan wajah apa? wajah yang cerah, wajah yang lepas, ya tidak kelihatan biasa. Nah, itu walaupun sedikit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Adi bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim, fattakun nara walau bisyikki Bertakwalah kepada Allah. Bertakutlah kalian dari api neraka. Hindari api neraka itu. Walaupun dengan cara bersedekah berupa sepotong kurma. Dengan apa? Sepotong kurma. Jangan diremehkan. Sama dosa. Dosa itu jangan dianggap kecil. Karena itu Nabi berkata, "Wa iyyakum muhaqqiratid dunub." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Banyak dosa manusia itu menganggap remeh di masa ini. Tapi di masa para sahabat mereka anggap besar. Tuhan Anas bin Malik di masa hidup beliau melihat kehidupan para tabi'in. Anas bin Malik berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Kalian itu berlaku melakukan amalan-amalan kalian anggap di mata kalian lebih tipis dari rambut. Tapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung dosa itu sebagai hal yang menghancurkan. Ini, ini Anas bin Malik berucap kepada siapa? Hah? Manusia di masa mana? Di masa tabiin. Tabiin ini masih generasi terbaik. Kira-kira kalau Anas bin Malik hidup di masa kita bagaimana? Hah? LGBT kebiasaan katanya. Suatu budaya di tengah masyarakat harus dihormati. Sebab kehancurannya kaum Nabi Lut dosa yang disepakati oleh para ulama lebih besar daripada dosa zina. Ya, dan tidak ada silam pendapat bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu itu hukumnya adalah dihukum mati di pengadilan. Mereka berbeda pendapat tentang caranya saja. Ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi sampai mati, ada yang mengatakan dipenggal dengan pedang, ada yang mengatakan selain daripada itu. Datang orang-orang nggak tahu di mana akalnya mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada masalah. Iya. Ini perkara subhanallah ya, membunuh dianggap sebagai perkara sederhana. Padahal ini melayangkan jiwa orang. Iya. Cuma ditengarai, curi HP, maling, maling, maling, maling. Dikejar orang, digebuki, mati. Subhanallah. Ada yang sudah dibakar, setelah dibakar ternyata terbukti bahwa dia, dia tidak bersalah. Nah, ini tidak tahu ini orang-orang ini bagaimana dosa mereka. Dikata kata orang-orang yang hidup di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu pernah ada kejadian seperti kejadian di Sona, ada orang yang terbunuh berserikat dalam membunuhnya beberapa orang. Maka kodinya, hakimnya di sana tulis surat kepada Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, andai kata seluruh penduduk Sona bersyirikat dalam membunuh orang ini, saya akan bunuh mereka semuanya. Itu hukum kisah namanya. Iya. ini dosa-dosa banyak diremehkan. Dianggap biasa. Dan kita di masa ini subhanallah hidup diberi media-media, alat-alat yang bisa menggampangkan kita jatuh di dalam dosa. Dan ini dari musibah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala musibah. Dari musibah dalam agama. Sallallahu alaihi Iya. Seorang gampangan jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat. Maka ini ayat kaidah tetap. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sedikit dia akan melihat amalannya. Siapa yang beramal kejelekan walaupun sedikit dia akan melihatnya. Dan ini ayat menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan keluasan ilmu Allah. Dan menunjukkan juga tentang pengawasan Allah terhadap segala sesuatu. Tidak dia luput darinya. Tidak dia luput darinya. Iya. Maka ini ayat-ayat yang agung mengingatkan kepada kita semua Mana-mana yang besar. Perhatikan ya, tatkala disinggung di awal surah, bumi akan digoncang dengan segoncang-goncangnya. Ya. Bumi bercerita segala kejadian yang terjadi padanya. Ingat, kaidahnya tetap. Yang berbuat baik, dia akan melihat kebaikannya. Yang berbuat jelek, dia akan melihat kejelekannya. Ya. Dunia itu seperti itu keadaannya. Mau di tengah ujian, tidak ujian, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dia pemimpin atau rakyat, dia di status apa saja, ingat, siapa yang beramal kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang berbuat kejelekan, dia akan apa? Melihatnya. Maka itu tidak terlalu penting, seorang mau di kondisi apa. Yang penting itu apa amalan yang dia lakukan. Pada saat dia kena musibah, apa amalan yang dia lakukan? Dia akan melihatnya. Pada saat dia diberi afiat, tidak tidak kena musibah, tidak dikena musibah, yang dilihat nanti apa amalan yang dia lakukan. Apa amalan yang dia lakukan. Iya. Maka itu kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Dan ini keterkaitannya antara awal ayat dan akhir ayat. Ya wallahu taala alam. Baik ini mungkin yang bisa dijelaskan terkait dengan surah yang agung ini. Banyak sekali manfaat yang terpetik di dalamnya. Semoga apa yang saya terangkan tadi bisa menjadi apa namanya uh, menjadi bekal-bekal yang baik untuk kita semua dan pelajaran-pelajaran yang berharga serta hal-hal yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana mau sholat dulu atau? Kalau saya tanya jawab aja. Kita sekarang jawab pertanyaan 10 menit. Kemudian kita sholat. Masya Allah ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya, nggak tahu bagaimana. Ya. Ada apa dengan yayasan titik-titik dan lembaga TV titik-titik? Ya. Disebutkan namanya di sini, cuman saya tidak mau menyebut nama. Syekh Shalal Fauzan itu sudah memberikan wejangan kepada saya dari beberapa tahun yang lalu. Ya, beliau katakan kamu jalan saja di atas jalan dakwah kamu. Jangan kamu peduli siapapun yang menyelisihi. Kecuali sesuatu yang benar. Terus yang kedua, kalau kamu bantah, tidak usah sebut nama orang. Perbaiki kesalahan saja dengan cara yang benar, cara yang syar'i. Ya. Insya Allah kalau ada kesalahan saya akan terangkan kesalahan. Tapi sebut nama saya nggak terlalu penting sebut-sebut nama sekarang. Jelas ya? Nah itu saya nggak nasihatkan kepada kawan-kawan terlalu banyak sibuk si fulan, si Allah, si ini, si Anu. Belajar dengan baik dan benar. Jalan agama itu terang. Ilmu itu sifatnya dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu ilmu. Dia mau membedakan antara cahaya dan kegelapan. Jadi ya, kalau seorang belajar dengan benar, dia akan menilai nanti. Jadi ya, kalau ingin tanya sesuatu, tanya aja. Ada kesalahan tertentu, apa kritikan tertentu, nah, itu yang kita bahas. Adapun bertanya tentang nama dan seterusnya itu tidak terlalu penting ya. Wallahu taala. Baik, ini semua pertanyaan tidak ada hubungannya ya dengan materi. Ada hubungannya ini. Bagaimana tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-49? Apa ayat yang ke-49 itu? Hah? Apa awal ayatnya apa? Saya nomor-nomor nggak hafal ya nomor-nomor itu. Tapi kalau disebut ayatnya walaupun maknanya, insya Allah saya bisa sebutkan ayat apa yang dimaksud. Ada yang punya mushaf? Mana ada mushaf ini. Ayat yang saya bacakan tadi, wawdi alkitab fataral mujrimina musfiqina mimma fih dan diletakkanlah kitab maksudnya kitab catatan amalan setiap orang maka kamu melihat orang-orang yang bergeliman dosa musyfikin dari isfak isfak itu artinya dia bersedih melihat dirinya iya Fatarul mujrimina musyfikina mimma fi wa yakuluna ya wailatana mali hadal kitab. Dan mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Dan mereka sendiri yang menyesali. al waili itu itu bahasa untuk apa namanya? Dia merasa celaka. Ya. Ya wailana mali hadzal kitab? Ada apa dengan buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali dia hitung dengan sangat detailnya. Maksudnya catatannya itu detail sekali. Ya. Tidak ada yang tidak dirinci, semuanya terinci. Wawajadu ma'amilu hadira dan mereka jadi dapati apa yang mereka kerjakan itu hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah mentolimi seorang pun. Apa hukumnya tinggal di rumah orang tua hasil kredit dan menggunakan kendaraan hasil kredit yang tidak lunas? Apakah orang tua saya yang tidak tahu tentang riba masih dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau orang tua tidak tahu hukum itu, ya hukum hal tersebut, maka diajari, diingatkan tentang hal itu. Ya, orang yang jahil akan sesuatu apa diberi udur atau tidak ya, tergantung bagaimana kondisi pemahaman dia tentang riba ya di dalam hal itu. Tapi kalau si anak kalau dia pakai rumah orang tuanya dia pakai kendaraannya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Kaidahnya pada harta yang jenis harta ini haram karena hasil karena cara mendapatkannya maka kaidahnya untuk orang lain al ismu alal mubashir dosa ditanggung terhadap orang yang melakukannya secara langsung itu kaidahnya Apa langkah awal kita untuk mengawali kehidupan ini pasca ditimpa gempa dan tsunami? Ya, yang pertama seorang itu selalu meninggikan panji-panji tauhid di dalam kehidupannya. Itu langkah awal. Jadi kalau misalnya ada gempa ada ini, bendera tauhidnya itu selalu dia jaga. Tauhid itu asas dan utama dalam hidup di kondisi apapun. Kalau dia pelihara tauhidnya dengan baik akan baik semuanya. Akan baik semuanya. Nabi dan para sahabatnya ahli tauhid. Mereka juga kena ujian. Mereka juga kena ujian. Penyebutan ujian mereka kala di perang Uhud diabadikan dalam Al-Qur'an supaya jadi pelajaran. Jelas ya? Jadi kalau kita kena ujian, ya jangan merasa terlalu apa namanya baper bawa perasaan para nabi dan para rasul saja kena ujian para sahabat juga apa kena ujian dari keluarga mereka juga ada yang meninggal orang-orang yang lebih baik daripada kita juga kena apa kena ujian tapi yang paling pokok itu bagaimana seorang menjaga tauhidnya di situ itu yang paling pokok Sebab ilmu ini apa namanya hidup ini tidak akan ada harganya kalau tidak ada tauhid. Kalau tidak ada tauhid. Kemudian yang kedua dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Musibah itu banyak sebabnya, mungkin karena dosa, mungkin karena sayang, mungkin karena ujian, mungkin untuk mengangkat derajatnya. Tapi dasarnya seorang muslim dia selalu introspeksi diri. Nabi saja sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kadang beliau duduk di satu, satu majelis, beliau bertobat dan beristighfar seratus kali. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, dia selalu membekali dirinya dengan ilmu agama, ilmu syar'i. Sebab ilmu agama itu kunci kebaikan untuk segala hal. Kunci kebaikan untuk segala hal. Kemudian yang keempat, hendaknya dia selalu menjaga perintah dan larangan Allah. Perintah dia laksanakan, larangan dia dia tinggalkan. Yang terakhir yang kelima, dia selalu mencari kawan-kawan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Tinggal bersama mereka, duduk bersama mereka. Ya. Dan itu akan lebih banyak kebaikannya. Ya wallahu taala alam. Baik. Saya tuh enggak tiap kali ada masalah kekinian terjadi saya jawab ya. Ya. Saya bukan ustadz viral. Juga bukan ustadz apa namanya? Uh, eh, masa kini kalau ada masalah baru terjadi harus saya bicarakan tidak ya ada hal-hal sifatnya fitnah di tengah manusia yang seperti itu orang itu amannya tidak usah masuk dalam hal yang seperti itu karena ada masalah alhamdulillah bagi saya itu terang seperti matahari tapi saya nggak mau bicara masalah itu karena bagi orang lain mungkin bisa menjadi syubhat kerancuan maka hal yang seperti itu tidak cocok saya masuk dan berbicara di dalam hal yang seperti itu. Jadi tahu saya bahwa setiap masalah itu seorang terjadi begini dan begini, dia harus ikut-ikutan masuk di dalam hal tersebut. Ya, karena itu di dalam hadis Uqbah bin Amir riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man najah?" Ya Rasulullah, apa jalan keselamatan? Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisan kamu. Wal yasa'ka baituk. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapan bagimu. Maksudnya kamu di rumah saja. Buat ketaatan kamu dalam rumah. Kamu enak saja di rumah. Wabaki ala khati'atik. Dan tangisi dosa-dosamu. Tidak usah pikir orang lain. Tangisi dosa-dosa sendiri. Itu jalan keselamatan. Jelas ya? Kalau seorang itu terlalu apa namanya menyambut fitnah, ah, itu repot. Ini kan namanya berita ini fitnah ya. Ada berita ini, berita ini, berita ini. Begitu ada berita langsung dia sambut, dia komentari, dia masukkan ke hati, itu menyambutnya namanya. Semakin kuat seorang menyambut fitnah, semakin kuat pula dia jatuh di dalamnya. Semakin kuat pula dia jatuh di dalamnya. Jadi ya, kalau ada tempat berlindungnya, dia berlindung dari fitnah. Ini sebenarnya saya selalu katakan kepada ikhwah, itu perlu mengenal fikih ketika terjadi fitnah. Ini sekarang masa fitnah kita. Seorang muslim itu ada pijakan-pijakan di masa fitnah. Dia harus punya fikih di situ. Supaya pijakannya ketika terjadi kejadian begini, kaidah saya begini. Ketika terjadi begini, kaidah saya begini. Dia aman insya Allah, nggak ada masalah dengan berbagai kejadian. Bismillah. Bagaimana dengan ikhwah yang mengatakan ini sesajen khusus untuk relawan posko? Ini mungkin bercanda ikhwannya ya. Jadi dibawakan makanan terus dia katakan ini sesajen khusus untuk relawan posko. Nah, itu bahasa nggak bagus ya, walaupun bercanda, tapi jangan memakai bahasa yang dilarang secara syariat. Sesajen itu kan artinya apa sesajen? Hah? Identiknya dengan syirik, dengan hal yang tidak bagus. Jelas ya? Jadi bahkan jangan memakai kalimat-kalimat yang tidak baik. Orang yang belajar tauhid itu dia jaga bahasa-bahasanya. Jangan jatuh ke dalam hal yang apa? Membawa kepada perkara yang bisa menyinggung atau menodai tauhidnya. Bagaimana dengan seorang pendosa besar yang digibahi oleh seorang pendosa besar juga? Apakah sore yang digibahi itu masih mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ya gibah itu selalu haram ya kepada siapapun. Iya, tidak dibolehkan. Kecuali kalau pelaku dosa besar ini, dosa besarnya dia lakukan terang-terangan, maka itu menggibahinya tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang terang-terangan. Jadi kalau sudah terang-terangan dibicarakan itu nggak dosa. Jelas ya? Tapi hal yang seperti ini harusnya seorang tidak usah terlalu banyak berpikir. Ini sipulan menggibahi, sipulan menggibahi itu. Yang penting bagi dia, dia tinggalkan gibah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sudah cukup untuknya. Orang kafir membuka posko dapur umum. Apakah boleh menerima dan memakan hasil masakan mereka? Kalau masakannya masakan yang halal, bahan-bahan yang halal, disembeli. Kalau sembelihan misalnya disebut nama Allah atau sembelihan yang tidak haram, maka itu nggak ada masalah untuk diterima. Dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah-hadiah makanan dari orang Yahudi. Bahkan seorang perempuan memberi hadiah kepada Nabi kambing diracuni. Nabi terima dari perempuan itu. Nabi makan. Ya. Terus Nabi berkata, ini kambingnya ada racunnya. Karena perempuan ini, saya memang menguji engkau. Kalau engkau seorang Nabi, racun tidak akan membahayakanmu. Maka kalau engkau bukan Nabi, maka itu artinya kami akan aman dari kejelekan kamu. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa-apa dengan memakan hal tersebut. Jelas ya? Baik, dan ada kisah-kisah lain atau ada dalil-dalil lain tentang hal itu? Ya Allah taala alam. Bagaimana sikap seorang ahli sunnah terhadap pemimpin yang melakukan kesyirikan secara terang-terangan di depan rakyatnya? Ini kadang sebagian pertanyaannya Masya Allah ya, bukan dilarang bertanya seperti ini. Ya. Tapi kadang ada hal-hal lebih jelas, lebih kelihatan, lebih ini. Kenapa hal-hal yang seperti itu tidak ditanyakan? Jelas ya? Kalau sikap ahli sunnah secara umum terhadap pemimpin, ya bahwa mereka itu tidak membuat masyarakat itu benci kepada pemimpinnya. Tidak menjadikan manusia itu, tidak menjadi sebab manusia itu melakukan keributan di dalam negeri ya. Melakukan keributan di dalam negeri ya. Apabila seorang pemimpin melakukan kesyirikan, ini kesyirikan apa yang dimaksud? Saya nggak tahu. Syirik akbar kah, syirik asgar kah? Jelas ya? Syirik itu dua macam, ada yang akbar, ada yang asgar. Kalau asgor dia masuk di dalam dosa besar. Kalau akbar dia masuk di dalam hal yang mengafirkan. Masuk dalam hal yang mengafirkan. Ya, dan hal yang seperti ini pada segala keadaan seorang itu banyak berdoa untuk pemimpinnya supaya diberi taufik, diberi hidayah dan dia menasihati secara langsung. Kalau dia memiliki kemampuan untuk ahli itu. Kalau dia tidak mampu, maka dia sampaikan kepada orang yang biasa berhubungan dengan pemimpin itu. Kalau dia juga tidak ada jalan, maka dia berdoa kepada Allah kebaikan. Nah, itu yang dilakukan. Baik ini sudah ya, jangan ada yang nambah lagi. Bolehkah menunda sholat fardu dengan alasan mengikuti majelis ilmu? Ya kalau di majelis ilmu itu sholat fardunya akan ditegakkan, ya maka tidak ada masalah ya. Seperti sholat isya ini dilakukan di akhir malam itu lebih afdol daripada di awal malam. Kalau memang mereka semuanya bersepakat untuk hal tersebut. Baik. Dilakukan di tengah malam maksud saya, ya? di tengah malam. Sudah dua pekan ini dilakukan dikir akbar di pantai Anjungan yang kena tsunami. Bagaimana menyikapinya? Apa dikir akbar itu? Ya. Kalau dikir akbar artinya bikin pengajian dia nasihati orang supaya kembali kepada jalan yang lurus, diajari tauhid. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dikir bersama mengangkat suara ya di pinggir laut itu bukan di situ tempatnya. Suara itu berdikir di rumah masing-masing bertobat beristighfar Jangan dia membuat perkara-perkara baru. Para sahabat itu waktu, keradi, waktu kalah di perang Uhud, tidak ada mereka dikir akbar. Ya. Di Uhud itu dikir sama-sama. Yang ada mereka itu bertobat dan beristighfar kepada Allah, memperbaiki ibadahnya, ya menata kehidupannya, menyesali kesalahan-kesalahannya. Ya, itu yang ada. Jadi ya, jangan sampai seorang itu sudah kena musibah dia melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang musibah.